Hukum orang sudah lama diam di masjid tapi dia lupa niat iktikaf. Apakah dia mendapatkan pahala? Di antara syarat iktikaf adalah satu iktikafnya harus di masjid. Nggak boleh di musola, langgar, di rumah nggak sah. Jadi harus di mas, di masjid. Paham ya? Jadi kalau ada musola, Langgar, iktikaf di situ tidak sah karena harus di masjid. Yang kedua, harus niat. Niat. Kapan dimulai niatnya itu? Ketika masuk masjid. Masuk masjid niat, maka di situ ketika selesai niat itu dimulai dia iktikaf. Jadi kalau dia masuk masjid, dia lupa niat iktikaf. Misal masuk masjid, udah satu jam tidur-tidur duduk-duduk, Ya Allah lupa anak niat iktikaf. Apakah dapat pahala? Enggak dapat. Satu jam. Tapi habis itu dia niat. Saya niat iktikaf di masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Apa dapat pahala? Enggak. Tapi dapat pahala dimulai dia niat tadi. Nah, baru dapat pahala. Sejam yang sudah lewat, satu jam yang sudah lewat, apa dapat pahala? Tidak dapat. Kenapa? Karena dia tidak ni niat. Sama seperti sholat. Saya sholat ini. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Lupa niat. Ya Allah lupa saya tadi niat. Dalam Allah maha pengampun. Insya Allah sah. Sah tak? Tidak sah. Kenapa? Karena tidak niat. Wajib Wajib ngulang. Wajib ngulang. Paham ya? Wajib ngulang. Jangan kayak seperti kemarin. Kemarin saya Jumatan itu di Masjid Agung Pemalang, Jawa Tengah. Di depan saya baju bapak itu ada maaf kotoran cicak kalau cicak di belakangnya. Jadi tidak ketahuan ya. Saya yang lihatnya tahu. Karena saya yang ngelihatnya tahu, saya wajib kasih tahu. Karena saya yang ngelihatnya. Pak, mohon maaf, selesai sholat. Pak, mohon maaf, bajunya ada kotoran cicak. Ya, Bapak harus ngulang sholat. Diambilnya kotoran cicak itu, ditaruhnya di sampingnya, dia bilang apa? Insya Allah sah. Karena Allah maha pemaaf. Saya bilang nggak sah pak, ini kotoran najis pak, harus ngulang sholat duhur. Dia jawab apa? Dari mana ente tahu Allah nggak nerima sholat saya? Kan ente bukan Tuhan benernya. Nah, ada, kemarin ada. ada aja. Padahal sah apa tidak? Tidak sah kan? Sudah Allah kasih rambu-rambu bawa najis tidak sah. Sama seperti niat nikah tadi. Sudah ada rambu-rambunya. Harus niat, harus timas. Dan tidak boleh melakukan hal-hal yang bersifat dunia. Tidur, apalagi ngomong-ngomong masalah dunia ya. Ngomong masalah dunia, berdagang, batal itikafnya. Tapi kalau baca Quran, duduk-duduk, walaupun nggak berzikir, walaupun nggak baca Quran, tetap dapat paha. Para Maka ketika hadir masuk masjid, di sini kapan masuk batas masjid? Batas masjid itu pintu itu. Nah, pintu itu masuk langkah ke kanan maka baca nawaitul iktikaf di hadzal masjid ala saya Saya niat iktikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Dapat pahala sunnah. Biar pahalanya lebih, biar pahalanya lebih, dapat pahala lebih. Bagaimana pahala lebih? Niatkan wajib. Karena wajib pahalanya di atas sun, sunnah. Bagaimana cara niat wajibnya? Dinazarkan. Nazartul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya nazar iktikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Karena nazar maka menjadi wajib. Pahala wajib di atas pahala sun, sunnah. Tapi kalau nazar ini ada resikonya. Memang pahalanya gede. Kalau dia itu itikaf dapat pahala sunnah. Kalau dia nazarkan itikaf dapat pahala wajib. Pahalanya lebih gede, tapi ada resikonya. Resikonya apa? Di masjid tidak boleh batal itikafnya. Kalau batal berdosa karena melanggar nazarnya. Tapi kalau dia niat sunnah, misal dia ngomong-ngomong sama kawan-kawannya atau melakukan hal-hal dunia, apa iktikafnya batal, dia nggak berdosa. Tapi dosa yang lain, dosa ngomong di masjid kan nggak boleh. Paham? Tapi kalau dia nazar iktikaf, tiba-tiba dia ngomong masalah dunia atau melakukan hal-hal yang tidak pantas, iktikafnya batal, dia berdosa karena melanggar nazarnya. Maka kalau iktikafnya mau dinazarkan, lebih baik sendirian aja. Kalau ada kawan-kawannya jangan dinazarkan. Cukup disunahkan saja. Faham Wallahu a'lam bishawab.